bukan eh, pemikiran-pemikiran yang menurut saya bagaimana bebas nilai atau tidak terkait dengan eh, nilai-nilai yang ada. Nah, ini ada satu yang menarik buat saya, dah bahwasanya manusia itu mungkin uh, uh, apa namanya manusia itu harus berpikir dan pemikir almarhum supaya tidak terlalu kenyang. Jadi Cak Nur nulis saja almarhum itu kira-kira berapa minggu sebelum meninggalnya. Itu saya datang dengan seorang teman, saya bawain teman yang Alhamdulillah setelah Cak Nur diolah satu setengah jam itu bisa berdiri dari lumpurnya, bisa jalan. Dan bahkan kemudian ketika disuguhi oleh Mbak Umi teh panas, dia bisa merasakan ya Allah yang akhirnya teh jadi Cak Nur itu sejak dioperasi di Beijing di Singapura itu dia diinfus terus menerus sehingga sejumlah sejumlah fungsi tenggorokan dan mulut atau lidahnya itu tidak tidak ya sudah tidak bisa berfungsi lagi jadi tidak ngerti pedes, tidak ngerti manis, tidak ngerti baik, tidak ngerti enak dan tidak enak karena dia tidak pernah makan lagi, dia sudah pakai infus terus jadi pikiran juga itu catur itu mungkin cuma lima bulan tenggorokan dan mulutnya tidak berfungsi cuma lima bulan itu sudah kehilangan rasa manis sudah kehilangan kemampuan untuk memahami apa yang seharusnya dipanggil oleh lidah nah pikiran begitu kalau pikiran kita ini hidup kita ini mengandalkan itu terus terus LSM minggu kita, Ustadz minggu kita, gitu. Semua minggu kita kok sebenarnya. Pemerintah minggu kita, pokoknya kita diinfusin pemikiran-pemikiran, sementara kita sendiri tidak pernah menggunakannya. Sudah pasti sekarang ini bangsa Indonesia ini mengalami seperti canur udah nggak ngerti pedes sudah nggak ngerti manis nggak ngerti pahit jadi kuncinya menurut saya bangsa Indonesia memang sedang puncak-puncaknya mengalami krisis parameter udah nggak ngerti bedanya baik sama buruk kita ini khusyuk sama Allah tapi nggak ngerti bedanya selera sama syariat selera maksudnya sih bahwa kalau kita melakukan sholat yang seperti itu sebenarnya itu kan kata sir kita bukan kata syariat yang seperti itu kita nggak bisa bedakan lagi kita nggak bisa membedakan objektivitas dengan subjektivitas dan itu banyak contohnya Makanya kita keliru-keliru terus di segala bidang. Gitu loh. Nah, jadi jadi menurut saya kenapa harus berpikir terus? Itu jawabannya ya seperti itu dan sederhana. Ya kalau kamu diberi kaki, dibimbing kaki ya untuk berjalan. Kalau kamu dibimbing otak untuk berpikir, kalau kamu punya hati untuk menumbuhkan cinta kan gitu. Dan kalau itu kamu istirahat beberapa bulan, kita kehilangan taste, kita jadi kebal, dan debat itu dalam fikih saya pribadi itu dilarang saya tidak boleh kebal kalau ada orang mau nyandar saya saya harus kena jangan sampai saya kebal tanda Cuma untuk kena targetnya nanti dulu itu Tuhan punya urusan tapi bahwa kamu bisa nembus saya bisa tapi untuk mentargetkan saya mati apakah saya mati benar atau tidak itu bukan urusan saya tapi bahwa saya harus merasakan pukulanmu tak rasakan karena Rasulullah juga begitu merasakan penuh sampai sakit empat bulan, sakit panas, sampai pakai ramuan dari India dan sebagainya. Jadi kita ini semua kebal mas. Kebal itu bahasa halus, bahasa aslinya bebal. Gitu, mas ya. Nah, terus